Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ucapan ini seringkali diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mendapatkan nikmat dan sejatinya seluruh hidup kita adalah nikmat dan karunia ilahi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala al-habibil mustafa والنبي المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع Ya Allah Semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk seorang hamba yang dipilih sebagai penutup para nabi. Untuk seorang hamba yang diutus sebagai rahmatan lil alamin untuk alam semesta ini. Makanya kalau tadi pembawa acara mengatakan kita berada di zaman yang krisis toleransi. Kayaknya enggak. Kita berada di zaman yang orang salah memahami toleransi. Bahkan kadangkala sampai kebablasan toleransi. Wailah kalau kita lihat Masya Allah toleransinya terlalu berlebihan. Sehingga menjadikan sebagian mereka keluar dari agama Allah dengan toleransi. Maka kita bersalawat kepada Nabi, yang senantiasa yang senantiasa dipuji oleh Rabbi. kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bayangkan di antara cinta Allah kepada Nabi kita. Nabi Allah Jalla Jalaluh tidak pernah memanggil nama Nabi dalam Al-Quran Karim. Memanggil, tidak pernah. Yang ada memberikan informasi. Muhammadun Rasulullah informasi. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita, beliau panggil dengan ucapan ya ayyuhan Nabiu, ya ayyuhar rasul subhanallah ini karena Allah cinta kepada hambanya dan kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk dan bukti cinta yang sangat ringan adalah bersolawat kepada beliau. Dan dalam setiap sholat kita senantiasa mengatakan Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita tidak mengatakan Assalamu alaikum ya Muhammad. Kita mengatakan Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka antum nih cita-cita kita semua yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala disebut nama beliau antum jangan bengong. Tapi seharusnya lisan antum bersambut mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang-orang pelit. Ada orang-orang bakhil. Dan ada di antara kita yang meremehkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal itu termasuk kunci kebahagiaan hamba. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau. Bersambung untuk anak-anak beliau. Dan untuk para sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq. Untuk Umar bin Khattab untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib dan untuk semua sahabat Nabi yang mereka telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berkata, andai kau hidup di masa itu. Andai aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan membela agama Allah ini, aku akan berjuang untuk beliau, aku akan memberikan segala yang aku miliki. Belum tentu jemaah. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sungkurkan wajahnya dalam api neraka. Apakah Abu Lahab tidak berjumpa dengan Nabi? Berjumpa. Abu Jahal tidak berjumpa dengan Nabi? Berjumpa. Ibn Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Tidak berjumpa dengan berjumpa dengan Nabi Alaihissalam. Kita nggak tahu apabila kita hidup di masa itu, maka antum syukuri, antum lahir Islam, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup di keluarga yang Islam dan semoga mati husnul khatimah. Amma ba'd, hifati fillah. Pagi hari tepatnya di pertengahan bulan Syawal 1438 Hijriah. Kita perlu mengulangi kajian kita tentang toleransi. Yang sebenarnya Anda rasa tidak perlu buat antum. Anda lihat wajah-wajah yang ada di masjid ini, wajah-wajah yang perlu, yang penuh dengan toleransi. Tapi ada orang-orang di luar yang salah memahami toleransi. Yang sebagian di antara mereka tidak pernah datang ke rumah Allah. Tidak pernah mengaji. Tidak pernah membaca Al-Quran Karim dengan tafsirnya. Sehingga mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang toleransi yang kebablasan. Sebagian mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Siapa yang mengatakan itu? Apakah orang-orang ahlul kitab mengatakan semua agama sama? Tidak. Orang Nasara tidak mengatakan semua agama sama. Bahkan mereka gencar melakukan pemurtadan di banyak tempat. Karena mereka tahu semua agama tidak sama. Mereka meyakini hanya agama mereka yang benar. Lalu muncul muslim atas nama tokoh agama berbicara di sebuah televisi atau berbicara di media mengatakan semua agama sama. Allah tidak melihat kepada agamanya. Allah melihat kepada amalnya. Subhanallah. Ya, mungkin dia tidak membaca tadi surat yang dibaca oleh imam di rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun Sebagian orang, Masya Allah, sensi kalau dengar ucapan kafir. Kenapa kau sensi? Padahal itu kau baca, disunahkan dibaca sebelum subuh. Disunahkan dibaca dua rakaat setelah maghrib. Senantiasa disunahkan kau membaca. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Bicara tentang ibadah. Bukan bicara tentang muamalah. Dan di akhir ayat apa yang dikatakan? Lakum dinukum. Syuh. Waliyadin. Nggak sama. Agama muslimat Nggak sama. Tapi kalau kamu bicara toleransi. Jangan mengajari ikan berenang. Antum kalau membaca tulisan sejarawan-sejarawan barat. Orientalis, orientalis, orientalis dari barat yang mereka mengkaji tentang Islam dengan benar. Akhirnya mereka masuk Islam. Banyak cuma. Cuma itulah. Ketika ada orientalis yang masuk Islam, apa media barat akan mengangkatnya? Lah, taruh di kotak. Taruh di laci. Kalau bisa bukunya jangan dicetak. Karena mereka tahu bahwasanya usaha media untuk menutup cahaya Islam itu terus dilakukan. Makanya kalau mau ngajarin umat Islam toleransi, salah dong. Dan biasanya umat Islam dituntut toleransi kalau mereka mayoritas. Dituntut untuk toleransi. Mau usah diajarin Tatkala Islam menjadi sebuah negara yang terbentang sampai ke dataran Eropa, sampai ke Kazakhstan, sampai ke sana, jangan tanya Islam sudah bertoleransi. Tapi tatkala umat Islam minoritas, jangan bicara toleransi. Maka ini kadangkala yang tidak dimengerti oleh sebagian umat Islam yang belajar Islam di negeri barat. Belajar Islam di Mekir, di Kanada. Belajar Islam di Sorbonne. Pulang, anak baru mendapatkan Islam di Eropa. Aji. Iya. Jadi selama ini kau di Indonesia nggak dapat nggak ada. Islam itu Tertib kalau ngantri, subhanallah. Semut tertib kalau ngantri. Kita lihat semut itu tertib kalau ngantri. Kalau kita bicara tentang antrian, nah Islam mengajarkan kepada ketertiban, kepada kebersihan, kepada kedisiplinan. Tapi Islam mengajarkan tauhid kepada Allah. Dan inti dari kehidupan ini adalah bertauhid kepada Allah. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Hada huwa tauhid. Hada huwa la ilaha illallah yang diajarkan oleh Islam. Yang lainnya, nah, itu termasuk dari Islam. Tapi inti dari Islam adalah tauhid. Baik, kalau kita bicara toleransi. Alhamdulillah. Sekarang ada media. Ada kamera di sana yang rekam anak. Ada di sini satu, ada di sana satu. Harapan anak memang bukan hanya untuk antum yang di tempat ini, tapi untuk bangsa dan negeri kita. Untuk masyarakat umat Islam supaya paham kalau Islam mengajarkan toleransi. Saat ada orang-orang yang ngebom sana, ngebom sini. Nah, mereka belum belajar kitabnya. Belum selesai. Sehingga melakukan hal itu. Yang pertama, Islam menghormati manusia sebagai manusia, apapun agamanya. Ingat, Islam menghormati manusia sebagai dia itu manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun sukunya. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 70, Walakad karramna bani Adam." Kata Allah, dan kami benar-benar telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu kata Allah. Islam meyakini kalau semua manusia itu dihormati nama Allah dan Allah yang memuliakan mereka. Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah bawa mereka di daratan, di lautan. Dan Allah berikan kemuliaan atas manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan kemuliaan yang Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi. Makanya Nabi SAW ketika haji wada, apa kata beliau? Mengingatkan manusia Beliau berpidato menyeru sahabat-sahabatnya. Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian tahu kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Ala la fadla li Arabin ala a'jami wala li a'jamin ala Arabi. Wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Menghormatkan kepada kemanusiaan subhanallah. Kata Nabi kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Kalian lihat tanah yang kalian injek. Kalian lihat tanah yang kadangkala kalian cangkul. Kalian lihat tanah yang kadangkala ada di got-got. Tuh asal kalian. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih mulia dari orang Arab. Orang yang putih tidak lebih mulia dari yang hitam. Dan yang hitam tidak lebih mulia dari yang putih. Illa bertakwa. Kecuali dengan ketakwaan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ceritakan bahwa Rasulullah SAW lagi duduk-duduk sama para sahabatnya. Lalu ada jenazah yang lewat. Beliau berdiri. Para sahabat semuanya berdiri. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, innaha jinazatu Yahudi. Ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi. Apa kata Nabi? Alaisat nafsan. Bukankah dia juga jiwa? Berkaitan dengan hukum berdiri ketika melihat jenazah, ada khilaf di antara para ulama apakah hukum itu tetap atau sudah mansuh. Karena setelah itu Nabi tidak berdiri. Ada yang mengatakan Nabi meninggalkan hal itu untuk menunjukkan kalau itu hanya sunnah saja. Bukan sesuatu yang wajib. Karena beberapa riwayat mengatakan kumu ketika bangun kata Nabi Alaihissalam. Baik, tapi di sini ada kehormatan itu jenazah orang Yahudi. Ketika Abu Talib meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib? Kum sawari. Apa? bangun kau kuburkan. Apa? Kata Ali dia mata musyrik. Kata dia, iya kubur. Tidak dibiarkan begitu saya jiwa walaupun mati dalam kondisi musyrik. Ketika perang badar di mana dedengkot-dedengkot kaum musyrikin tewas. Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak dimakamkan, dimakamkan dimasukkan ke sumur, tutup mereka. Tuh, toleransi Islam yang pertama adalah mengajarkan menghormati manusia sebagai manusia. Jadi kalau ada istilah kemanusiaan, uh, udah jauh Islam bicara tentang kemanusiaan. Jauh dan kedua kebebasan. Kemanusiaan, kebebasan, keadilan. Ini yang menjadi slogan siapa? Jadi slogan orang-orang yang mengajak kepada HAM. Oh, kau mau bicara tentang kebebasan dalam Islam. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kebebasan beragama. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Lain Islam Musa, Islam kan perang menuju ke Mesir, Islam berangkat ke Eropa. Nah, tapi tidak ada pemaksaan dalam beragama sama sekali. Bahkan di sinilah umat Islam kalau mau jadi Islam yang benar, yang dibaca apa? Koran, Facebook, yang dibaca Al-Qur'anul Karim. Baca itu Quran. Jelas-jelas Allah mengatakan la ikraha fid din. ada pemaksaan dalam beragama, tidak ada. Bahkan kalau ada orang dipaksa masuk Islam, dipaksa masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, lalu dia pindah agama, itu tidak disebut murtad dalam Islam. Karena apa? Karena masuknya dia ke Islam tidak dianggap tadinya. Ada orang dipaksa masuk Islam, Lalu dapat tiga hari dia murtad. Oh murtad dipotong kepalanya. Nah, karena dia masuk Islamnya dipaksa. Ingat, tidak dianggap jemaah. Di surat Al Al-Kahfi ayat 29 Allah mengatakan wa qulil haqqu rabbikum katakan kebenaran itu dari Rabb kalian di sini umat Islam mempercayai kebenaran dan itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Jalla Jalla. Dan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan kalau ada orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim, ya, ada muslim yang meragukan Al-Qur'anul Karim. Kalau orang kafir dari dulu, tapi muncul generasi umat Islam yang meragukan keabsahan Al-Qur'anul Karim. Allah sudah kasih tahu dari dulu, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah jemaah ketemu kalau kalian ragu Al-Quran ini dari Tuhan kalian kalian ragu ah, coba kalian bikin satu surat satu surat bukan satu Al-Quran bukan satu juz satu surat yang sama dengannya. Kalau kan kalian panggil tuh profesor, profesor, profesor, kalian panggil guru-guru, kalian panggil ahli-ahli, semuanya bikin satu surat. Dan kalian tidak akan pernah bisa melakukan. Dan sampai hari ini, tantangan Allah sampai hari ini berlaku. Surat paling pendek berapa ayat Tiga ayat. Bikinlah kayak inna a'tayna kal kautsar. Maka Allah katakan wa qulil haqqu min Kebenaran itu dari Rob kalian. Tapi Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman, tafadhol beriman. Yang ingin kufur, monggo, monggo. Bahkan di surat lain Allah mengatakan, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid." Kalau kalian semuanya kufur, semua penduduk bumi yang jumlahnya Berapa miliar? 7 miliar? 8 miliar? Semuanya. Dan semua bangsa jin. Itu semuanya kubur. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha terpuji. Nih kebebasan. Tatkala Islam masuk ke Andalusia, Apakah dipaksa orang-orang Spanyol untuk masuk Islam? Tidak. Tatkala Islam masuk ke Mesir, apakah dipaksa orang-orang Egypt untuk masuk Islam? Nah, sampai hari ini aja tuh gereja-gereja kuno. Mulai zamannya Amr bin As ketika masuk ke Mesir. Sampai hari ini. Karena tidak ada pemaksaan dalam Islam. Berbeda. Berbeda dengan orang-orang Nasoro. Dengan Ratu Isabella. Dan Raja God. Dan Baba Paulus keberapa tatkala menguasai Spanyol kembali. Dipaksa. Jangan ada orang yang namanya Muhammad. Jangan ada. Jadi dari dulu jemaah kalau sekarang muncul orang ke Amerika, orang kok namanya Muhammad diperketat. Sebenarnya ini warisan siapa? Warisan Isabella dan Raja God di Andalusia. Nggak boleh ada nama Muhammad di Andalusia. Kita apa ngurusin nama di sini, Jom? Agamanya tetap Nasoro, tetap Mau namanya apa, tetap tapi mereka memang warisan. Di sini kalau mengatakan kebebasan ya kau bohong. Cuma menang omongan dan itu penting ya. kalau media ini memutarbalikkan fakta. Dan kita sudah sampai masanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Di masa orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Orang yang pengkhianat dikatakan amanah. Yusaddaqul kadhib wa yukadzdzabus Orang yang benar ngomongnya dikatakan pendusta. Orang yang pendusta dieluk-elukan. Kita sampai ke masa itu. Dan media yang senantiasa melakukan hal itu. Maka yang antum sebagai umat Islam, ya harus memanfaatkan media. Dengan cara yang benar untuk menampakkan bagaimana kebebasan dalam Islam. Thomas Arnold, dia salah satu orientalis yang masuk Islam. Itu dia mengatakan kita tidak pernah mendengar satupun usaha memaksa orang di negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam untuk masuk Islam. Kalau itu terjadi, habis Nasoro itu. Di Andalusia kan ada. Habis itu Nasoro di Palestina kata dia. Sangat mudah jamaah Islam untuk melakukan itu. Ratusan tahun Islam berada di mana? Di Palestina. Sampai datangnya Salibin. 800 tahun Islam berada di Andalusia. Apa enggak bisa membumi hamuskan semua orang yang tidak mau masuk Islam? Bisa. Tapi itu bertentangan dengan syariat Islam. Nabi di kota Medina kumpul sama orang Yahudi. Kumpul sama orang-orang musyrikin yang ada di Medina. Kumpul sama mereka. Bertetanggaan iya tapi ada batasan-batasannya. Tidak kebablasan. Jadi, Yang pertama tadi, udah. Sekarang yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Bicara keadilan. Keadilan bahasa Inggrisnya apa? Justice. Ya. Apa yang mereka bisa bicarakan? Justice, humanisme, kemudian apalagi jemaah. Kebebasan, apa bahasa Inggrisnya kebebasan? Apa? Liberal, iyalah liberal jemaah. Freedom, eh freedom. Nah, itu yang mereka bicarakan. Ayat kita bicara keadilan Islam. Di surat An-Nisa ayat 58, Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha Wa idza hakamtum bainan nas. Ingat bainan nas. Antahkumu bil adli. Innallaha ni'imma ya'idzukum bihi. Innallaha kana sami'an basir. Nih. Kata Allah, Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Muslim, kafir, semuanya. Kalian tunaikan amanah. Dan kalau kalian menghukumi di antara bainan nas, bukan bainan muslimin. Ingat, bainan nas. Makanya kita akan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Medina Yahudi ribut sama Ansor itu Nabi bertindak adil sama. Karena Allah mengatakan wa idha hakam bainan nas antahkumu bil adl. Kalian harus berhukum dengan adil. Jangan karena kalian penguasa, kemudian kalian mendolimi yang lemah. Itu terjadi. Penguasa-penguasa yang dolim, mereka meninggalkan keadilan. Jemaah rahimakumullah. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala man zalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah." Ini keadilan kepada orang ahli kitab. Kepada orang kafir yang hidup di negeri Islam. Yang hidup bersama kaum muslimin. Barang siapa yang membolimi mereka. Atau mengurangi hak mereka. Atau memberikan beban kepada mereka yang tidak mampu mereka lakukan. Atau mengambil sesuatu tanpa keridoan mereka. Aku akan menjadi lawan dia kelak pada hari kiamat. Bayangkan jemaah. Ini orang kafir. Rasulullah SAW mengatakan, Ana hajijuhu yaumil qiyamah. Aku yang akan jadi lawan dia nanti pada hari kiamat. Dan aku akan yang membela orang kafir itu nanti pada hari kiamat. Kenapa kau boleh dia? Sedangkan Islam mengajarkan keadilan. Di masa Ali bin Abi Thalib sebutkan dalam As-Sunanul Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi tentang kisah bagaimana keadilan Islam ketika hukum itu di sebagian negeri sudah dilupakan. Keadilan sudah tidak ada. Rasa keadilan tidak dirasakan oleh rakyat. Umpamanya. Nih, bagaimana ketika itu Ali menjadi khalifatul muslimin. Menjadi amirul mukminin yang kekuasaannya bukan hanya di Mekah, tapi di Jazirah Arab. Yang kekuasaannya melewati Mesir sampai ke dataran Tunis, Aljazair, itu semua di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ali suatu hari berangkat ke pasar melihat baju besi dia dijual yang menjual orang Yahudi. Kata Ali, dir'i, ini baju besiku. Kata orang Yahudi, milikku ada di tanganku. Milikku ini. Kata, enggak ini punya aku, hilang ini. Kata dia, enggak ini punya aku, aku jual. Kalau mau beli, hambal. Bayangkan presiden bersama siapa? Bersama rakyatnya. Rakyatnya muslim apa non muslim? Yahudi lagi. Kalau Nasrani masih ringan, ada Yahudi. Yang dikatakan mereka suka membunuh para nabi. Ributnya Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, kalau gitu kita berangkat ke pengadilan. Ali seharusnya menjadi Amirul Mukminin. Tinggal ngomong, kalau sekarang ada pas pampres, eh sudah ambil itu, suruh pergi itu. nggak dilakukan. Ini ya sudah kita ke pengadilan. Ini Bagaimana Islam mengajarkan keadilan kepada semua manusia. Semua harus merasakan keadilan. Karena tindakan adil belum tentu dirasakan keadilannya oleh orang. Enggak, semena-mena itu bukan keadilan. Karena kita tidak merasakan keadilan. Udah berangkat ke mahkamah. Berangkat ke mahkamah. Kata Syurek pada waktu itu yang menjadi hakim adalah syureh. Qadhi syureh. Beberapa riwayat menyebutkan, "Kum ya Abul Hasan, Abul Hasan silakan kau pergi untuk memberikan kesaksian." Yahudi dipanggil juga. Ali bin Abi Thalib ketika dipanggil Abul Hasan itu wajahnya cemberut. Maka Syurah heran. Wahai Amrun, apakah engkau marah karena aku menyuruh engkau berdiri bersama lawanmu orang Yahudi? Enggak kata Ali. Karena kau panggil aku dengan kunyahku. Kau panggil aku dengan nama penghormatan Abul Hasan sedangkan kau tidak memanggil dia dengan nama penghormatan. Bayangkan dalam panggilan pun Ali ingin menegakkan keadilan. Lalu ditanya Amirul Mukminin, kau ada bukti kalau ini miliknya kata dia. Iya ada. Anakku Hasan. Dia jadi saksi bosnya itu adalah baju besiku. Kata dia, nggak boleh kesaksian anak untuk orang tuanya. Nggak boleh kesaksian anak dengan orang tuanya. Ya, anak akan belai orang tuanya. Nggak boleh. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib, Tidak diterima kesaksiannya Hasan. Padahal dia termasuk penghuni surga sebagaimana kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abi Shuraih? Ya Amirul Mukminin zalika fil akhirah. Itu di akhirat nanti Hasan di surga. Tapi di dunia nggak boleh kesaksian anak buat orang tuanya. Ini keadilan Islam. Kata Ali, sadaqah. benar. Pak. Ali mengatakan benar kok. Sudah, kalau gitu baju besinya punya Yahudi. Apa kata orang Yahudi ini? Allah. Dia mengatakan Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, engkau membawa aku ke hakimnya yang itu adalah hakim. Muslim hakim. Dan ternyata hakim itu memberikan ponis untukku apa kata orang Yahudi ini? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini milikmu wahai amirku. Itu jatuh ketika kau jalan di malam hari dan aku ambil. Masuk Islam. Dia merasakan keadilan. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan Islam tidak toleransi. Kau lihat dalam hukum pun. Ketika Islam yang berkuasa. Islam yang berada di atas ini rakyat Yahudi adalah rakyat pinggiran mungkin dia. Yang tidak punya pembela-pembela. Tapi ternyata tetap. Masya Allah. Ana izin minum dulu jemaah. <coughs> Alhamdulillah. Baik. Apa yang Ali lakukan setelah orang ini masuk Islam? Dihadiahkan. Oh kayaknya anak salah pegang jemaah. Dihadiahkan itu baju besi kepada orang Yahudi. Jamaah. Apa yang lebih Ali sukai? Baju besi itu kembali kepada dia atau Islamnya orang Yahudi itu? Islamnya. Ali iya. dapat pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Tatkala Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Imdi ala Ali, kau berangkat. Unfut ala rizqik, aku sekarang pergi. Hatta ta'tiya bisa hatihim. Sampai kau berada di tempat mereka, tempat orang-orang Yahudi, Khaybar. Summa da'uhum ila Islam. Islam itu tidak suka darah satu dikucurkan. Lah. Maka Ali diperintahkan, umum ilal Islam. Panggil mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. La'an Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Satu orang Yahudi bisa masuk Islam. Satu orang. Gara-gara kau, kau menjadi penyebabnya. Itu lebih baik daripada onta merah. Maka di sini Ali bahagia banget kalau orang Yahudi itu maksudnya dihadiahkan kepada dia. Ini kalau kita bicara keadilan. Baik, yang keempat, dalam urusan muamalah. Kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka?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 Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fiddin dalam agama. Siapapun orangnya. Asalkan dia tidak memerangi kita. Asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita. Maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid Yang Allah, Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Nggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam. Lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Nggak boleh. Gimana kau berbuat baik sama mereka? Nggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum. Dia mengusir kalian dari kampung kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum. Dan dia membantu mendukung pengusiran kalian antawallauhum. Nggak boleh kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Muamalat tafadhal, tapi loyalitas, urusan cinta, dukungan nggak boleh. Wa may yatawallahum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir Insya Allah. Barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir yang memerangi umat Islam sebagai teman-teman mereka, pelindung-pelindung mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah. Kayaknya make-nya udah capek ya, Mak. Jadi ingat bahwa kita berbuat baik kepada orang-orang non muslim. Oke. Okay. Ustaz, jangan ngomong orang kafir, Ustaz. Tidak etis. Ngomong non muslim. Ya, Bedanya non muslim sama kafir apa? Ya sama aja. Cuma Allah menyebut mereka kafir. Dan orang-orang kafir menyebut kita kafir. Sama. Apakah orang-orang Nasoro menyebut kita non-Nasoro? Mereka menyebut apa? Domba-domba yang tersesat. Bayangkan kita disebut domba sama. Uh, kalau disebut manusia aja masih manusia-manusia yang tersebut ini domba. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi kita toleransi, kita hargai. Mereka mau sebut kita domba, tafabol. Kita tidak akan menyebut kalian domba, enggak. Ini jadi toleransi umat Islam. Jaga lisan. Mereka mencela Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan kita. Mereka mencela Allah Jalla Jalaluh. Apa kita boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka? Tak. Rabb kita wahid, dan kita tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ini jadi toleransi. Dan kita lihat dalam bab muamalah. Bagaimana Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bermuamalah. Tetangganya Yahudi. Ada satu Yahudi, Masya Allah. Anaknya itu membantu Nabi SAW. Diterima. Diterima anaknya Yahudi ketika sakit didatengin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatengin ke rumahnya, dibesuk. Dan diajak masuk Islam. Dan masuk Islam kemudian. Dalam Islam, bagaimana hubungan anak sama bapak ibunya yang kafir? Tetap anaknya wajib berbakti. Bayangkan. Kan kadang kala ada orang bak lain agama sudah selamat tinggal. Wah, dalam Islam tetap berbakti. Allah mengatakan di surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Kalau orang tuamu memaksamu, memaksa. kadang kalau orang tua seperti itu. Kita lihat peristiwa bagaimana sebagian sahabat dipaksa untuk keluar dari Islam. Dan sampai hari ini ada di negeri kita. Pemaksaan-pemaksaan kepada anak-anak yang umpamanya masuk Islam oleh keluarganya di ya dilakukan tindakan-tindakan keboliman kepada mereka. Tapi dalam Islam kalau ada orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan taat. Jangan taat, enggak boleh patuh. Tapi engkau tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau wajib berbakti kepada keduanya. Menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf. Tetap. Orang tuanya kafir enggak? Anak enggak akan kasih makan. Biar dia masuk Islam. Boleh anak seperti itu. Ayahku, ingat kau sudah sakit-sakitan. Aku nggak akan kasih makan kau. Sampai kau masuk Islam. Boleh. Ah, boleh jawab. Tetap kau kasih makan orang tuamu. Kau rawat orang tua. Dan ini yang menunjukkan indahnya Islam. Al-Auza'i pernah kedatangan satu orang dari Tastur. Dari daerah Irak atau Iran sana. Ke Libanon. Dia belajar, dia lihat sama Auza'i ini, oh ini kok orang asing ya. Nggak biasa ngaji di situ. Tanya, kau dari mana? Dari Tastur, kata dia. Atau Tustur, nama negerinya. Ditanya, bagaimana keluargamu, kata dia. Keluargaku masih majusi. Dia masuk Islam, keluarganya masih majusi. Bapakku majusi, kata dia. Coba kau pulang. Disuruh pulang sama Auzai, kau pulang. Siapa tahu bapakmu bisa dapat hidayah lewat engkau, kau pulang. Sian bapakmu pulangnya berangkat ke Tustur. Sampai Tustur ternyata abahnya sakit. Dirawat sama anaknya, dirawat. Bapaknya heran sama anaknya. Yang pulang dari Libanon ke Tustur. Hanya untuk merawat orang tuanya. Dia tanya, nah agamamu ini apa sih? nak? abahku anak muslim. kan ah, Islam tuh mengajarkan ini itu macam-macam. Akhirnya ayahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu meninggal dunia ya. Bayangkan. Sampai seperti itu Islam mengajarkan toleransi. Baik, Asma binti Abu Bakar. Ibunya dia muslim Suatu hari datang ke Madinah. Mau jumpain Asma. Anaknya mau dijumpai. Asma takut. Dia laporan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Inna ummi qadimat wahya ragiba Wahai Rasulullah SAW, ibuku datang dalam kondisi dia masih musyrik. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Nabi SAW? Sili ummati. Tetap kau jaga rahim dengan ibumu. Kau berbuat baik sama ibumu. Seperti ini Islam mengajarkan kamu. Jadi ada keponakannya yang non muslim, oh jangan dibantu dalam Islam, kau bantu. Bantu. Saat dia musyrik, ya kau bantu. Dengan ini mungkin ada hidayah Islam buat dia. Kita enggak kadang kala jamaah, selamat tinggal. Kecuali mereka memerangi. Ini enggak kadang kala kita yang harus berusaha ngambil hati mereka. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad meriwayatkan dari Mujahid bin Jabr. Bahwa Abdullah bin Amr bin As. Ini ada orang-orang kumpul di rumahnya Abdullah bin Amr bin As. Lalu sahabat Nabi ini mengatakan kepada pembantunya dia. Atau budaknya dia. Budaknya ini lagi ngulitin kambing. Anak semalam makan kambing. Gak tahu apakah yang menyuguhkan kambing ke anak berbagi kepada tetangganya yang non muslim nggak tahu mudah-mudahan berbagi nah ini lagi ngulitin kambing ya gulam kata Amr bin Abdullah bin Amr bin ya gulam ida faragta fabda bijarnya Yahudi kalau kau udah selesai kau bagi mulai dengan tetangga kita yang Yahudi yang pertama yang Yahudi antum bisa bayangin Antum kebencian Yahudi kepada Islam jangan ditanya. Oh, kayaknya waktu anda belum satu jam. Hah? Baik. Kata Abdullah bin Amr bin As mulai dengan tetangga yang Yahudi. Kita nih umat Islam belajar ini enggak? Kalau kita bikin makanan yang dicari yang muslim doang. Ini Hindu jangan dikasih cari yang muslim aduh jauh banget yang muslim ya udah nggak usah dikasih makan sendiri nah belajar kalau babul muamalah Islam masya Allah tidak bicaranya dia Faqala rajulun minal qaum yang hadir di itu di tempatnya Amr bin Abdullah bin Amr bin As mengatakan al Yahudi asrahakallah. Orang Yahudi yang kau mau kasih semoga Allah memperbaikimu. Ini bayangkan seorang tabi'in melihat pekerjaan atau yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As salah. maka dia mengatakan semoga Allah memperbaikimu. Bayangkan sahabat ditegur, dikritik oleh seorang tabi'in. Karena melihat berarti orang tabi'in ini yang ada di tempat itu nggak pernah berbuat baik sama tetangganya yang non muslim. Dia beranggapan hadis-hadis tentang berbuat baik kepada tetangga khusus untuk muslim. Itu pemahaman dia. Salah pemahaman. Buktinya siapa? Ini pemahaman sahabat. Abdullah bin Amr bin A salah satu perawi hadis terbanyak. Apa kata dia? Sami'tu. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam يقول أن جبريل أوصاني بالجر ما زال جبريل يوصيني بالجر حتى ظننت أنه سيورثه Nabi mengatakan Jibril terus memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga akan dapat warisan. Bayangkan. Abdullah bin Amr bin As memahami hadis ini umum. Kalau ada yang bicara lintas agama, ya semua agama kalau ada tetangga kita kita wajib berbuat baik sama dia. Mulai sekarang ya. Mulai sekarang. Antum lakukan. Tunjukkan umat Islam di Bali yang di sini minoritas, mereka baik kepada tetangga-tetangga yang non muslim. Ketika antum menyembelih sesuatu, jangan menyembelih. Ya, orang berduit mungkin yang bisa potong kambing. Tapi kau mungkin bikin kue. Aroma kue itu tercium kan? tetanggamu. Kau goreng pisang goreng. Goreng pisang. Karena terus terang apalagi di rumah-rumah yang besar jamaah ya. Komplek-komplek yang besar hidupnya sudah nafsi-nafsi. Bahkan ada sebagian orang, Masya Allah dia cerita di Jakarta. Ustaz, anak punya tetangga nggak tahu. Sama tetangga. Tahu-tahu anak lihat kok wajahnya ganti ya. Ternyata sudah dijual ke orang lain, dia pun tidak tahu. Maka jangan Islam mengajarkan toleransi. Mungkin tetanggamu sakit, kau kunjungi. Non muslim, kunjungi. datangin. Kau oh, butuh sesuatu ada tetangga baru pindah. Jangan mengatakan, aduh tetangganya non muslim lagi ini. Allah mudah-mudahan cepat pindah dia. Dia udah tutup pintu, gak mau berbuat baik sama tetangganya. Kau datang ke sana. Kau tunjukkan, ana muslim. Nih, akhlaknya muslim. Tunjuk. Bagaimana engkau menghormatin dia? Dikatakan di depan, kadangkala di depan mereka tertulis tidak boleh parkir di depan pagar. Kau tulis untuk tetanggaku silahkan parkir di depan pagar. Hai jemaah, kenapa kau tidak mau lakukan itu? Katakan ini muslim nahna, silahkan kau parkir di situ. Karena kau tetangga Kalau kita tidak melakukan itu, kita yang udah ngaji, kita yang hadir di masjid ini. Kita yang sholat tiap hari di masjid. Tidak melakukan itu. Nunggu siapa yang melakukan jamaah. Maka kita harus menjadi orang yang awal memulai. Bahkan kalau bisa itu kata Amr bin As. Mulai dengan tetanggaku yang Yahudi. Kau punya tetangga muslim. Kau mulai dengan yang Hindu. Kau mulai dengan yang non muslim. Tunjukkan bahwa Islam agama yang mulia. Baik yang terakhir. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menerima kunci Ilya Masjidil Aqsa. Dia berangkat sendiri. Orang-orang Nasoro, penguasa Ilya, penguasa Baitul Maqdis tidak mau menyerahkan kunci itu kecuali kepada Amirul Mukminin. Padahal pemimpin perangnya adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Diturutin sama Abu Ubaidah. Iya, kalau kau kepingin yang nerima itu adalah Amirul Mukminin, kita panggil. Berangkat nih. Berangkat ke Palestina. Akhirnya ditulis surat perjanjian. Dia tulis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjanjian sama penduduk Ilya. Hada huwa dhaman alladhi muniha sukani Ini adalah garansi, adalah jaminan yang diberikan kepada rakyat penduduk Alia. Ilia itu sebutan buat Baitul Maqdis. Min qibali khadimillah Umar. Dari pembantu Allah Umar bin Khattab. Bayangkan Umar tawaduknya mengatakan anak khadim Ya memang kita ini semuanya adalah hamba Allah. Fahuwa dikatakan huwa Umar, yu aminuhum ala ashkhasi. Umar Umar memberikan jaminan keamanan kepada personal-personal mereka. Wababaihim dan barang-barang mereka. Wakana isihim dan gereja-gereja mereka. Wasulbanihim dan salib-salib mereka. Ingat, jaminan keamanan dari Umar kepada orang-orang Nasoro yang ada di India menjaminkan orang tubuh mereka, barang-barang yang mereka miliki, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, wa ala ibadatihim di sifatin am dan ibadah mereka secara umum walan tusadar kana isuhum au tudammar gereja mereka tidak akan dikuasai sama umat Islam dan tidak akan dihancurkan jadi Islam bayangkan menghormati Gereja yang fadl. Maka tatkala Islam masuk ke Andalusia, antum baca sejarah Andalusia aja. Tatkala Islam masuk ke Spanyol sampai ke Cordoba, itu uh, kalau antum lihat sekarang Jami Cordoba yang katedral yang terbesar yang ada di sana itu miliknya orang Nasor. Ketika Islam datang dibeli separuhnya, dibeli, bukan dikuasai. Dibeli. Terus separuhnya lagi dibeli lagi. Yang namanya akad jual beli. Yang mereka mau karena mereka melihat orang nasionalnya udah sedikit. Ada apa terus dipertahankan. Lebih baik dibeli supaya dapat fulus. Dan terjadi ini hari-hari ini kita lihat. Di Amerika, di Eropa, umat Islam membeli gereja. Dibeli. Ini dalam kondisi pemimpinnya muslim tidak dikuasai dengan paksa. Dibeli. Kalau sekarang pantas beli. Karena memang dia nggak bisa nguasain. Tapi dari dulu umat Islam tidak pernah melakukan. Dan ini ditulis Walan kufrat alaihim ayyaqulu fi maudu'iji. Dalam urusan agama tidak akan diberikan catatan-catatan syarat-syarat yang memberatkan mereka. Walai yata'arrab ahadun minhum lil mudayaqah. Tidak akan ada satu orang pun di antara mereka yang akan mendapatkan tindasan dari umat Islam. Tidak ada. Ditulis hitam di atas putih. Makanya seorang penulis barat yang namanya Angelius Rebubur. Aduh anak susah bacanya semua. Dalam kitabnya History of Palestina. Dia mengatakan ini. Ini nih kita harus mengakui. Pada abad pertengahan. Dia sebutkan bukan abad pertengahan. ya kornul wasif. Dia nyebutkan di sini. Bagaimana umat Islam memegang perjanjian itu. Artinya itu bukan hanya dari Umar. Terus setelah Umar meninggal dunia. Datang khalifah yang selanjutnya Utsman bin Affan. Utsman meninggal dunia. Datang khalifah yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilanjutkan oleh Bani ya setelah itu. Itu terus dijaga. Tidak mengatakan, oh ini kan Umar dulu. Kita kan bukan umat, Ini Islam. Maka silahkan. Orang-orang yang masih berpandangan Islam itu tidak toleransi. Ya mungkin tadi ada oknum-oknum umat Islam yang nggak paham. Bagaimana Islam menghormati orang-orang non-muslim di negeri Islam. Yang penguasanya muslim. Apalagi seperti di negeri kita. Apalagi antum yang minoritas di tempat ini. Tunjukkan. Tunjukkan dan mudah-mudahan dengan antum senantiasa menampakkan keindahan Islam lillahi taala bukan untuk cari muka. Mudah-mudahan orang-orang itu dapat hidayah sehingga mereka masuk ke Islam. Sehingga apa yang Allah firmankan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk mereka insyaallah. Dan sekarang kita mulai lihat bagaimana orang-orang dengan adanya media ya. Selama ini media barat itu tertutup. Sebelum ada internet ini, orang barat hanya tahu Islam dari guru mereka yang kafir. Dari pendeta-pendeta mereka. kalau media terbuka, di sini penduduk Eropa baca tentang Islam. Lihat Mekah, lihat Ka'bah, lihat orang-orang sholat, lihat haji. Di sini kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mereka akan terus yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim mereka ingin memastikan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan media mereka, dengan tulisan mereka. Wallahu mutimmu nuri. Allah akan sempurnakan cahaya. Hada wallahu a'lam Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan kita. Toleransi atau takabur banyak bersifat kuat Bagaimana dengan internal di umat Islam itu sendiri? Bin Abdullah Barhan, istilah dalam sepuluh kalau yang urusannya dari kalau urusannya dari kelompoknya mereka tidak menghadir hadir sebenarnya kejadian ada tahdir bahkan sampai ada takdir. bagaimana kita bersikap sebagai seorang penuntut ilmu dan sekarang ini ada lagi istilah salafi mohon menjelaskan supaya kita seluruh ilmu ini bisa beri apa bersikap satu sikap yang lebih baik lagi kepada sesama manusia juga supaya toleransi intern umat beragama ini atau umat Islam sendiri bisa terjaga berarti. Barakallah. Masya Allah. Iya pertanyaan yang sangat menarik sekali jamaah ya. Walaupun tadi kita berbicara tentang toleransi dengan non Muslim, Kadangkala kita perlu berbicara tentang al-ukhuwah al-islamiyah itu sendiri. Bicaranya bukan toleransi. Bicaranya adalah persaudaraan. Dalam Islam, hadis Nabi SAW jelas, unsur akhaka zaliman au mazlum. Bantulah saudaramu yang muslim dalam kondisi dia berbuat zalim atau dalam kondisi dia dizalimi. Maka saudara kita ini ada dua, berbuat zalim atau membalimi. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita? Ya sabar menghadapi mereka, senantiasa berdoa. Dan dalam urusan khilaf, memang khilaf itu ada dua macam, perlu ditekankan. Khilaf itu ada khilaf sair, khilaf yang memang diperkenankan ada ruang untuk beda pendapat di situ. Dan ada khilaf yang tidak boleh ada beda pendapat. Dan dalam khilaf yang ada ruang untuk beda pendapat harus berlapang dada. Adapun berkaitan dengan hadir kajian, jamaah itu pilih-pilih ustaz. Sebenarnya wajar aja. Kita ketika di Medina ada banyak ustaz di Masjid Nabawi. Orang itu mau ngaji, milih. Aku kayaknya nyaman sama ustaz. Pulangnya fabel datang. Aku nggak enak ustaz. Oh wajib hadir. Nggak ada kata wajib hadir. Ketika kau memang merasa enggak aku kok kurang pas sama ustaz, tafadhol enggak masalah. Tapi tetap kita saling mendoakan, saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena nggak bisa dipaksakan. Anak kadang kala ditegur, dijember. Ini ada panitia kajian. Dari Jember datang dia, ada omongan dari masyarakat. Ini kenapa sih orang-orang kalau Ustaz Safik yang hadir kok rame? Kalau Ustaz Pulan yang hadir kok cuma sedikit? Anak ngomong, anak selalu sampaikan. Kok hadir ambil manfaat dari Ustaz-Ustaz yang mereka mengajak kepada sunnah, dengan pemahaman salafus saleh aja. Tapi mereka tetap tidak hadir. Apa anak bisa maksa? Enggak bisa. Jadi memang uh, paling tidak yang anak ingin tekankan para penuntut ilmu. Belajarlah ilmu dari mereka yang tidak mengajak kepada kelompok. Ingat. Tidak mengajak kepada kelompok, tapi mengajak kepada Allah dan Rasul. Nabi disuruh ud'u ila sabili rabbik Kau panggillah kepada jalan Rob. Panggil kepada jalan Rob. Bukan kepada diri harus gabung sama ananda. Karena kalau sudah terjadi pengkotakan jamaah. Terjadi fanatisme dalam beragama. Ya rusak. Fanatisme madhab aja. Kalau antum membaca sejarah fanatisme madhab. Empat nih. Madhab syafi'i, madhab hanafi, madhab maliki. Dan madhab hambali. Di antara mereka dahulu di masjidil haram. Sebelum Malik Abdul Aziz masuk ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu ada empat mihrab. Antum bisa bayangkan. Empat mihrab. Yang pertama sholat, mazhab yang pertama. Hanafi. Sholat. Yang syafi'i, yang maliki duduk. Ngeliatin mereka sholat. Sudah selesai, yuk kita sholat. Yang mazhab maliki. Selesai maliki sholat, yang mazhab syafi'i. Seperti itu fanatisme. Dalam mazhab. Sampai waktu yang dekat jamaah. Ya, dan sebagian orang mengatakan, sebagian mazhab ini, tidak boleh Syafi'i menikah dengan Hanafi. Itu terjadi. Ada pun berkaitan dengan masalah adanya tahir, adanya uh, mungkin takdir. dan kita harus belajar. Harus belajar Islam secara utuh, secara kafah. Dan penuntut ilmu itu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Kau belajar jangan ngikutin ributnya yang di atas. Kadangkala penuntut ilmu ini bikin masalah yang kecil jadi besar banget. Padahal nggak ada masalah. Ya udah kau belajar, kau nuntut ilmu. Ada istilah tadi disebutkan salafi. Salafi itu artinya yang rusak ya. Ya biarinlah. Kau jalan menuntut ilmu, cari keridoan Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah meridhai. Dan saling mendoakan. Kita tahu mungkin ada saudara kita, ini saudara anak Ustaz, Masya Allah. Ke masjid enggak. Liberal. Apalagi liberal. Juga. Kalau ngelihat orang pakai jenggot, oh, kambingnya mau lewat. Ya, apa? <laughs> Gitu. Apa kisah kita, sikap kita kepada orang tua? Doakan mereka. Doakan, kasih nasihat dengan cara yang baik. Dan orang-orang yang menulis ya, anak nasihatin semua. Yang nulis komentar kadang kala di Facebook, nulis komentar di di Twitter atau nulis di mana aja di dunia maya dia tulis komentar, hati-hati tulisan itu antum akan baca kelak pada hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka ketika engkau kau menulis, dikit, kira-kira yang aku tulis ini ada di timbangan kebaikanku, ada di rapot kebaikanku, Aku akan terima dengan tangan kananku atau aku akan terima dengan tangan kiriku. Maka untuk ya. hati-hati. Dalam masalah fitnah, lebih baik diam. Jaga lisannya kunci. Biar ulama yang berbicara. Biar ustaz-ustaz yang berbicara. Yang murid-murid jangan malah ngasih bensin. Saya bakar. Keren nih. Jadi, ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita bertoleransi kepada orang murtad? Ya mungkin ada sebagian saudara kita yang murtad jemaah. Karena banyak hal. Salah satu sebabnya kebodohan mereka. Salah satu sebabnya kemiskinan. Salah satu sebabnya jauh dari keluarga yang menjaga dia. Maka pentingnya silaturahim dijaga. Ada teman Masya Allah itu adiknya murtad mau dibunuh sama kakak. Dia datang sama Ustaz, ini mantan preman. Anak ngomong Ustaz, anak udah biasa bunuh orang. Ustaz. Ini murtad nih. Bikin malu keluarga, anak mau bunuh. Anak ngomong, bang, jangan bang, duduk sini bang. Anak tanya sama bang, dia kok jadi murtad karena apa? Cerita, iya Ustaz. Dia itu menikah sama muslim dulunya, lalu cerai. Lalu hidup sendirian sama anak-anaknya. Ini salah satu sebab Ketika hidup sendirian keluarga nafsi-nafsi, baru berjumpa setahun sekali, kira-kira bagaimana kondisi adiknya? Sang kakak nggak tahu ternyata adiknya sudah pacaran sama non-muslim. Maka di sini seorang kakak harus perhatian sama adiknya, sama keluarganya. Dengan adanya media sekarang, masya Allah, engkau bisa telepon kondisi adikmu gimana? Tanya, perhatikan. Ketika dia mau nikah, kok carikan jodoh. Tapi banyak orang sudah nafsi-nafsi. Maka kita yang harus memperbaiki. Bagaimana toleransi dengan saudara kita yang murtad? Ya ajak dia kembali kepada saya. Kau cari penyebabnya apa? Kalau kau lihat kesalahan itu mungkin kau punya peran di kesalahan itu. Ada kau. Karena kau membiarkan kakakmu, membiarkan adikmu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Karena ada pemurtadan yang modelnya lewat pernikahan. Banyak, banyak. Anak ketika menulis disertasi tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia, ternyata banyak peran, ya Allah, bahkan anaknya ustadz ya Allah. Anaknya ustadz. Itu kejadian di Jawa Barat. Anaknya ustadz ini kadangkala ada ustadz, ya ustadz mungkin yang mungkin keilmuannya belum mumpuni, anaknya pacaran dibiarin. Akhirnya anaknya hamil. Hamil anak. Na'udzubillah. Ya sudah kau harus nikah kata orang tuanya. Panggil datang pacarnya. Kata pacarnya, iya saya siap ber bertanggung jawab menikahi putri bapak asalkan di gereja. Bapaknya. Dia lihat anaknya lebih baik dapat dosa zina daripada murtad Enggak, enggak bisa kata orang tuanya. Sudah. Ternyata sang anak di dalam bunuh diri. Ya hati dengan Makanya perhatian keluarga sama keluarga yang lainnya itu penting sekali untuk menjaga mereka. Dan silaturahim ini kalau dijaga. Pertama akan mengentas kebodohan. Karena di setiap keluarga ada satu yang menonjol insya Allah. Mengentas kemiskinan. Karena ada insya Allah di setiap keluarga satu yang kaya. Satu yang cukup. Sehingga dia bisa membantu yang lainnya. Kenapa Islam menekankan masalah silaturahim? Karena salah satu untuk menjaga akidah itu sendiri. Hadza wallahu a'lam Ustaz, Anda mau tanya. Bagaimana memakai toleransi dengan benar? Sesuai dengan surat Al-Kafirun di ayat terakhir. Sebab seperti kita tahu bahwa banyak milisi liberal yang mempengaruhi masyarakat awam memakai toleransi secara berlebihan. Itulah jemaah. Ya dengan kita memberikan pemahaman yang benar tentang toleransi. Makanya mungkin eh, teman-teman yang di Bali perlu mengadakan kajian berulang kali tentang toleransi. Jangan bosan, oh kajian ini lagi, kajian ini lagi. Perlu jam. Karena media ini mengulang-ulangi terus tentang masalah liberalisme. Dan media ini memiliki kekuatan. Kekuatan apa? <laughs> Kekuatan tadi membuat yang pembohong jadi membuat pecundang jadi pahlawan. Iya. Karena diulangin terus, diulangin terus, diulangin terus. TV sini, TV dua, sana ngomong itu lagi ngomong. Pernah berhenti liberal berbicara tentang masalah semua agama sama? Nggak pernah berhenti. Dan terus mereka melakukan itu. Tugas kita gimana? Lakum dinukum walidin kan udah disebutkan dari awal. Qul ya ayuhal kafirun, kau kafir aku beriman. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nggak sama agamaku sama agamamu. Jelas. Dan mereka pun meyakini hal itu. Dan kenapa umat Islam yang dipaksa untuk mengakui hal itu? Sedangkan mereka tidak. Dan sebuah keyakinan tidak bisa ditawar-tawar jam. Dan anak katakan Al-Quran ini sudah 1451 tahun. Betul. Turunnya Al-Quran 13 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan diamalkan oleh umat Islam dan hidup damai. Jangan dikatakan kalau tidak mengakui semua agama sama, hidup itu akan kacau di negeri. Akan ada isu sara. Lah, nggak ada isu sara itu dibikin-bikin. Nggak ada. Kau oh, baca sejarah Islam. Dan yang terjadi bagaimana orang-orang Denmark membuat karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Kau diam. Kau tidak pernah berbicara. Bagaimana umat Islam dibantai di Gaza? Kau diam. Kau mengatakan semua agama sama. Ya, kita perlu terus memberikan pengkajian yang benar tentang toleransi dan tunjukkan antum yang udah ngaji, anda ingatkan kembali tunjukkan masalah tetangga bagaimana antum baik sama tetangga. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu pemahaman. Anak pernah ngisi kajian di di Lubuk Linggau di Sumatera. Yang mengadakan itu Kapolres. Kapolres ditelepon sama Bin. Komandan, maaf kata dia. Yang Bapak undang ini bukan ustadz yang intoleransi. Iya, mereka menganggap kayak kita ini intoleransi. Kenapa? Karena tidak menganggap semua agama sama. Toleransi buat mereka adalah menganggap semua agama sama. Sehingga kalau kita mengajak seperti ini intoleransi. Karena dalam ceramahnya menyebutkan kafir. Itu agama kita mengajarkan itu. Dan kita tetap menghargai orang kafir. Tetap dihargai orang kafir. Bahkan ketika mati pun dihargai. Subhan. Kurang apa toleransi Islam kepada mereka. Nah, anak akan jawab yang berkaitan dengan tema kita hari ini jamaah. Apakah boleh kita bertoleransi dengan sesama muslim. Sehingga ketika berbeda manhaj maka kita mengeluarkan dalil Al-Kafirun ayat 6. Ini nggak benar lah jalan. Antum kalau seperti itu akhirnya antum telah mengkafirkan saudara antum. Ketika antum mengatakan lakum dinukum waliyan. Ingat baik, perbedaan aja tidak bisa dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan informasi kepada kita yang akurat dan informasi itu telah terbukti. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam sebelum meninggal dunia ketika diminta wasiat fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelah aku mati. Ini bicara sama sahabat. Bicara sama sahabat. Artinya siapa di antara kalian yang hidup setelah aku mati, fasayarah khilafan kazir. Maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Bukan perselisihan yang sedikit, yang banyak. Ini informasi dari Nabi alaihi wasallam dan itu sudah kita lihat. Di masa sahabat mulai terjadi. Muncul Khawarij, muncul Syiah, lanjut muncul Mu'tazilah, muncul terus muncul. Dan semakin hari semakin banyak. Solusinya satu. Saya kasih tahu mana Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dengan sunnahku. Dan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Apa enggak cukup sunnah Nabi? Cukup sunnah Nabi. Tapi kenapa Nabi SAW menambahkan dalam urusan itu? Berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Di sini pentingnya memahami agama lewat pemahaman para sahabat. Nabi pesan kalau kau terjadi perselisihan tuh, sama biha, kau berpegang teguh dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, jangan main-main prinsip. Sunnah Nabi prinsip. Aku gigit dengan gigi geraham, mati-mati. Wa aku muhdatsatil umum. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dan urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah. Salah satu ciri aliran kelas keras itu menyebutkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Ya. <laughs> iya, ini aja. Ini disebutkan salah satu ciri aliran keras itu menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Itu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Oke, kita nggak boleh sampaikan. Oke, kita taruh di sini. Kita sampaikan itu pesan Nabi. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Hati-hati. Kita ingin bersatu. Nah. Dan dengan bertegang teguh dengan sunnah akan bersatu. Tapi tetap perpecahan itu tetap aja. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan iftaraqatil yahud ala ihda wa firqa. wa iftaraqatil nasara ala sinte sab'ina firqa. wa sataftariqu hadihil al-ummah ila thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Perpecahan tidak bisa dihindarkan. Solusinya apa? Tanya, yang selamat itu cuma satu. 72 di neraka, yang satu selamat. Para sahabat tanya, yang selamat itu siapa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Wa ashabi ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku berada di atasnya sunnah. Wa ashabi ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Memahami Islam dengan pemahaman mereka. Dan tolong kita berusaha menjaga hati jemaah. Dan urusan perselisihan Tadi antum belajar, antum jangan ribut-ribut, ikut ribut. Antum pelajarin, aku mau belajar sunnah Nabi, mau belajar sunnah para sahabat, sehingga aku mengerti. Jangan ribut tentang pulan, tentang pulan. Ada yang kerjanya baca tahjiran-tahjiran terus. Senang dia di Facebook. Oh, ada, ya. Kirim, share ke sana. Share ke sana. Antum seharusnya baca Al-Quran Karim. Antum baca Al-Quran dan share Al-Quran itu kepada mereka. Sampaikan Al-Quran itu kepada mereka. Jamaah, anak cukupkan di sini jamaah karena ntar lagi mau kajian lagi. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mohon maaf apabila ada yang tidak anda jawab dari pertanyaan ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.